Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu mengenai al-muttarib. Sebuah hadis terkadang ada yang muttarib guncang, imma guncang lafadznya atau guncang sanatnya. Guncang lafadznya enggak jelas sanad, enggak jelas lafadznya itu apakah sahih atau tidak. Naam dari perawi-perawi yang tidak bertanggung jawab dalam artian perawi yang tidak sikoh sehingga membuat guncang lafadz hadisnya atau yang semisalnya. Atau naam hadis itu guncang karena apa? Karena sanatnya di dalam sanatnya banyak perawi-perawi yang tidak jelas. Naam ada yang majhul atau ada yang dhaif atau yang semisalnya yang jelas muttarib hadis itu muttarib min qismi dhaif. Paham ya? hadis mutarib itu min kismi dhaif termasuk pembagian hadis yang lemah la yuhtajju bih tidak bisa jadikan hujjah mafhum na'am kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-muttaribu ta'rifuhu wa hukmuhu pengertiannya definisinya dan hukumnya al-muttarib maktalah ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'addara al-jam'u fi dhalika wa tarjih Mutarib itu adalah sebuah hadis yang para perawi berselisih di dalam sanatnya atau matan hadisnya dan tidak memungkinkan untuk digabungkan, sinkronkan dan dan tidak mungkin pula untuk dirajihkan. Paham ya? Jadi untuk sinkronkan nggak bisa, disatukan nggak bisa, ditarji, dirajih mana yang rajih itu nggak bisa juga. Ya benar-benar guncang posisinya, na'am. Jadi mutarib itu istilahnya isim fa'il ya. al mutarab isim maf'ulnya kalau ittirab itu berarti hadisnya di dalamnya ada ittirab, ada kegoncangan. Enggak kokoh itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat misalnya contohnya Marwiya an Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araka nam Eh, araka syibta gitu ya Nah, aku memandang engkau atau aku melihatmu, engkau telah beruban. Qala, gitu benar enggak? Benar enggak beruban? Hah? Ya kan? Naam. Qala sayabatni Hud. Sayabatni Hudun wa akhwatuha. Yang telah membuat aku beruban adalah Hud dan saudara-saudara perempuannya. Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya saudara-saudara teman Hud atau ini termasuk kiasan untuk surat-surat atau yang semisalnya? Hah? dengar faedahnya belum? Nah lewat dulu kan? Nah, barakallahu fikum maksudnya itu apakah benar-benar Nabi Hud atau surat Hud? Paham ya? alam ya. Ar-Rajih nanti antum lihat sendiri. Itu maksudnya nama surat Hud kemudian juga nah barakallahu fikum surat-surat yang lainnya. Nah, nanti dilihat lagi penafsirannya atau istilahnya penjabaran syarah mengenai syayabat nihud wa akhwatuha. Mungkin karena sering dibaca atau sering bacaannya ketika sholat atau yang semisalnya. Nah, nanti kita lihat. Wa qad ikhtulifa fihi ala nahwi asyarat na'am nahwi asharati aujuh. Dan sungguh telah diperselisihkan lafaz tersebut. Nah, kurang lebihnya 10 sisi. Nah, Eh, kurang lebihnya 10 sisi ya, 10 sisi sisi diperselisihkannya. Faruwiya mausulan wa mursalan. Ada lafaz tersebut diriwayatkan secara mausul bersambung, mursal terputus. Wa min musnad Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'ad. Diriwayatkan pula dari apa? Dari sahabat Abu Bakar, Aisyah dan Sa'ad ila ghairi dzalik. Nah, min al-ikhtilafat eh, dan juga yang lainnya berupa perselisihan-perselisihan yang ada allati la yumkinul jam' bainaha wala tarjih. Intinya kesimpulannya Hadis tersebut diperselisihkan nah barakallahu fikum dengan perselisihan yang sangat banyak yang tidak memungkinkan untuk disinkronkan digabungkan, tidak pula memungkinkan untuk ditarjih mana yang lebih kuat antara apa? antara perselisihan-perselisihan yang ada. Kalau disinkronkan masih bisa masih mending. Eh, ditarjih masih bisa masih mending enggak bisa disinkronkan, enggak bisa digabungkan, enggak bisa ditarjih juga. Nah, seperti itu. Kita lihat Fa in amkana al-jam' wajaba wa intafal ittirab. Kalau seandainya kok dalam hadis itu ada ittirab, keguncangan dan mungkin untuk dijamak disinkronkan disatukan maka wajib menjamaknya. Nah, kalau sudah jamak bagaimana? Wa intafal ittirab, hilang keguncangannya. Paham ya? Hilang keguncangannya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat yang terakhir contohnya. Misalnya contohnya ikhtilafur riwayat fima ahrama bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'. Contohnya adalah perselisihan riwayat-riwayat menjelaskan tentang ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Apakah ihramnya untuk haji saja atau umrah sekalian? Nah, barakallahu fikum, eh, barakallahu fikum atau hanya haji saja? Itu riwayatnya diperselisihkan. Kita lihat, tapi ba'dih annahu ahrama bil haji. Eh, di dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah itu ketika haji wada itu ihramnya untuk haji saja. Wa fi ba'dih annaha na'am barakallahu fi annahu tamattu' atau annahu tamatta. Dan dalam sebagian riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah itu melakukan haji haji tamattu sekaligus persumrohan itu. Nah, Karena eh, barakallahu fikum hafizakumullah, kalau haji tamattu itu kan bisa dikatakan haji sekali safar langsung sekaligus umrah di sana setelah ritual hajian itu. Tapi kalau nan haji qiran itu kan nah barakallahu fikum digabung antara haji dan umrohnya, Gitu kan? Nah barakallahu fikum. Wa bi ba'diha annahu qarana bainal umrah wal hajj. Nah, di riwayat yang lain disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah ketika melakukan hajatul wada itu menggabung dua-duanya. Itu haji kiron, menggabung antara umrah dan haji. Paham ya? Nah, karena kan ada tiga haji, kiron, haji tamat, tamattu, haji ifrat. Paham ya? Nah, seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala tunaqidu baina dzalik wala tanaqudu baina dzalik enggak ada pertentangan, enggak ada kontradiksi antara riwayat-riwayat tersebut. Fa innahu tamatta'a na'am barakallahu fa innaha fa innahu tamatta'a tamattu'a qiran. Bahwasanya Rasulullah na'am barakallahu fikum bertamattu' dengan tamattu' qiran. Nah, maksudnya digabungkan juga haji dan umrah. Wa afrada wa afrada wa afrada a'mal hajj dan Rasulullah untuk hajinya ifrat menyendirikan amalan haji. Wa qarana bainan nas baina na barakallahu fikum eh, nas, nas, nasakain. Nasakain ya. Nusuk. Bainan eh, nah eh, ayo na barakallahu fikum. Bainan nusukain al-umrah wal hajj. Dan Rasulullah menggabungkan antara dua amalan ibadah yaitu umrah dan haji. Jadi kiran. Fakana qarinan bi'tibari jam'ihi an-nusukain maka cara menggabungkannya Rasulullah ternyata korinan menggabungkan antara haji dan umrah ditinjau dari apa? Perbuatan beliau menggabungkan antara dua amalan ibadah tersebut. Naam barakallahu fikum yaitu haji dan umrah wa mufradan dan dikatakan haji ifrad bi'tibari iktisarihi ala ahadit tawafain wa sa'yain. Ditinjau dari sisi Rasulullah mencukupkan dengan apa? Salah satu di antara dua tawaf dan dua sa'i. Karena kalau seandainya mau dua otomatis kan yang haji sendiri, yang umrah sendiri, tawafnya sendiri, sa'inya sendirian gitu. Tapi karena Rasulullah mencukupkan na barakallahu fikum hafizakumullah, enam satu tawaf atau satu sa'i, maka ditinjau dari sini dari sini seakan-akan hajinya ifrad. Naam. Tapi kalau ditinjau dari menggabungkan antara dua amalan umrah dan haji itu, maka seakan-akan qiran. Naam. Wa mutamatti'an bi'tibari na barakallahu fikum tarafuhihi bitarki ahadis safarain. Naam. Dan juga dikatakan mutamatt'i ditinjau dari sisi apa? Nah, barakallahu fikum apa tarafuh? Apa tarafuh artinya? Naam dan barakallahu fikum hafizakumullah Rasulullah mutamatt'i itu ditinjau dari sisi beliau sengaja meninggalkan salah satu dua safar. Seharusnya kan safarnya dua kali ya. Nah, dua kali itu safar haji sendiri, safar umrah sendiri. Kalau safar haji digabung plus umrah, itu nanti namanya haji tamattu'. Haji tamattu' itu dia haji sekaligus nanti setelah haji umrah gitu loh, satu safar. Apa maksudnya? Ya intinya ke situ na barakallahu fikum kalau tarafaha ya tarafahu tarafaha. Nah, barakallahu fikum. Nanti cek lagi ya, makna yang tepat apa. Yang intinya dia mutamatik ditinjau dari sisi apa? Dari sisi Rasulullah menyengaja apa meninggalkan enam salah satu dua safar tadi. Jadi safarnya sekali tok langsung digunakan untuk haji dan umroh Berarti kan mutamatt'i. Nah, mutamatt'i enam. Wa in amkana tarjih amana am umila bir rajih. Kalau seandainya memungkinkan untuk ditarjih, dikuatkan, maka yang diamalkan adalah yang rajih. Wan tafal itirab aidan dan juga hilanglah nah barakallahu fikum witakumullah kegoncangan contohnya insyaallah besok. Nah barakallahu fikum yang jelas Nah, untuk yang contoh yang yang kita selesaikan terakhir ini adalah contoh yang memungkinkan untuk jamak dan hilanglah ke keguncangannya. Jadi bisa jadi Rasulullah itu dikatakan nam dia melakukan haji kiran ditinjau dari ini dan ini dan Rasulullah melakukan haji Tamatok ditinjau dari ini dan ini sebagaimana sudah kita lewati tadi atau Rasulullah SAW alaihi nah bisa dikatakan melakukan hajinya haji ifrat karena amalan nam barakallahu fikum amalan haji yang beliau sendirikan. Nasallallahu alaihi wasallam ya, insyaallah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.